Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.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 hasanun warahu tirmidhi wa wairu hakada. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya ia berkata <clears throat> Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah tarkuhu dia meninggalkan malayani sesuatu yang bukan urusannya. Artinya malah ya taal, malah la tata'allaq bihi inayatuhu wa yahtammu bih. <clears throat> Artinya tidak sesuatu yang tidak berhubungan dengan urusannya gitu. Urusan orang dicampurin juga. Sesuatu yang sebetulnya itu bukan urusan kita dan buat kita pun juga nggak ada manfaatnya. Hadis ini akhwan Islam azakumullah wa iyakum <clears throat> menunjukkan bahwa tanda baiknya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Sesuatu yang itu bukan urusannya juga. Maksud hadis ini ada dua makna. Makna yang pertama <clears throat> artinya ya kita memikirkan atau mengurusi sesuatu yang sebetulnya bukan urusan kita gitu loh Pak. Misal, kita sebagai rakyat, tapi kok mikirinnya urusan-urusan pemerintah. Atau misalnya kita sebagai seorang penuntut ilmu, tapi kok ya gayanya gaya ulama gitu kan, yang dia pikirkan sesuatu yang bukan kapasitas dia untuk memikirkannya. Ya. Sebab kalau seperti ini bisa terjadi, akhi, pasti yang terjadi ima itu kerusakan, ya. Atau akhirnya malah orang berbicara bukan pada apa namanya kapasitasnya. Ketika misalnya <clears throat> ada orang yang bukan kapasitasnya untuk berbicara tentang masalah ilmu agama, udah gitu dia berbicara, padahal itu bukan urusan dia gitu loh. Itu kan urusan para ulama untuk berbicara. Akhirnya apa? Ngaco, Pak. Seperti masalah-masalah politik, masalah-masalah yang sifatnya besar, masalah-masalah sifatnya kontemporer. Kata Al-Imam e Ibnu Qayyim rahimahullah, masalah-masalah yang sifatnya kontemporer atau mustajadat tidak boleh berbicara tentangnya kecuali hanya para ulama yang telah sampai kepada derajat istihad. Tidak boleh sembarangan ulama. Nah, kita bukan ulama. Ya. Kita juga mungkin ilmu-ilmu alat belum kita pelajari. Kita belum belajar usul fikih, kita belum paham kaidah fikih, kita belum paham bahasa Arab, kita tidak menguasai Al-Quran, tidak pula hadis. Eh, kita berani berbicara masalah-masalah yang sifatnya kontemporer seperti itu. Oh, ini bahaya. Ya, kenapa? Karena itu namanya kita ngurusin sesuatu yang bukan urusan kita. Ya. Maka kalau seperti ini terjadi, Pak, yang ada adalah kerusakan. Yang keluar adalah keajaiban dan keanehan. Makanya <clears throat> kata sebagian ulama apa? Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi Semoga Allah merahmati orang yang tahu dirinya siapa. Kita ini harus sadar, kita ini siapa gitu loh. Kalau kita orang yang apa kurang ilmunya, nggak paham tentang ilmu, ya udah posisikan diri sebagai penuntut ilmu. Jangan posisikan diri sebagai ulama besar gitu kan. Sebab kalau kita lihat di Facebook itu banyak pak, ya ustadz dadakan, ya Ah, banyak itu. Kalau bicara masalah agama atau ngasih komentar tuh uh, kayak ulama besar banget, Pak. Itulah musibah ya akhir di zaman sekarang ini. <clears throat> Kalau kita tahu diri kita siapa, ilmu kita ini baru sedikit gitu loh. Arba'in Nawawi aja nggak apal-apal gitu kan. Tapi kalau komentar di Facebook, uh kayak ulama besar ya Allah ya Robi. Kalau kita tahu diri kita akan dia. Kita akan serahkan itu urusan kepada empuknya yang berhak untuk berbicara. Ya udah, mereka para ulama. Adapun kita, kita siapalah. Mendingan saya diem, Mendingan saya diem. selamat daripada ngomong. Ternyata tidak selamat gitu kan. Ikhwatul Islam, azakumullah wa <clears throat> Maka Nabi mengatakan, min husni islam, min mar'itar ma la yahni. Termasuk baiknya keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang bukan urusan dia. Antum petani tapi kok ngurusin kedokteran. Bukan kapasitas antum, antum urusannya masalah tanaman aja udah ngomong masalah tanaman. Ngomong tentang kesehatan. Antum tukang bas kok ngomong tentang elektronik. Waduh ini bukan urusan dia gitu kan. Tapi kok ngomongnya seperti itu. Saya yakin, Pak, yang terjadi kerusakan di muka bumi ini. Makanya <clears throat> kita itu berbicaralah dengan sesuai yang kita, urusan kita. Ya. Antum sebagai ahli fisika, ya udah kamu bicara masalah fisika. Adapun masalah-masalah yang kamu tidak kuasai, ya udah kamu jangan berbicara. Tahu dirilah. Antum seorang dokter, ya udah kamu bicaralah sebagai seorang dokter. Antum sebagai profesor, profesor bidang apa dulu? Karena maaf-maaf aja terkadang banyak orang yang merasa dirinya profesor, kemudian dia merasanya dirinya intelek, akhirnya apa? Sok tahu pak, ngomong masalah agama, dalil di kota katik sesuai dengan akal pikirannya, hadis yang dianggap tidak sesuai dengan akalnya ditolak. Jadi akhirnya agama itu jadi permainan akal dia aja udah. Wah ini bahaya. Makanya ya akhwan Islam, coba setiap kita untuk menempatkan diri kita pada tempatnya masing-masing. Ya. Atau manak yang kedua dari hadis ini, tarkuhu mala yakni meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Yaitu se, se apa semakna dengan firman asabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, Falyakul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia mengucapkan kebaikan atau diam. Masya Allah, ya akhi. <clears throat> Seorang mukmin itu harus memang begitu. Setiap ucapan kita nih, ya kata-kata kita, kira-kira manfaat nggak sih? Sikap-sikap kita, perbuatan kita, Kira-kira ada nggak sih manfaatnya buat saya? Pahala nggak sih buat saya? Gitu kan? Nah, seorang mukmin itu kan motonya apa? Waktu adalah pahala. Kalau orang Barat kan waktu itu uang gitu kan? Ya. Tapi orang beriman enggak. Orang beriman mengatakan waktu adalah pahala. Saya ingin setiap perbuatan saya, walaupun saya bercanda, saya dapat pahala. Kalau nggak ada pahalanya, ah saya nggak mau itu bukan urusan saya. Saya pengennya semua dapat pahala. Makan saya pahala. Tertawa saya pun bisa dapat pahala. Tidur saya dapat pahala. Masya Allah. Orang seperti ini Masya Allah ya akhi anzakumullah wa yakum. Sehingga akhirnya waktu-waktunya itu bagi dia itu terasa mahal gitu loh. Untuk apa namanya melewati waktunya dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Akan nah, terkadang kita banyak sekali akhi ya akibat daripada dumai itulah ya dunia maya habis waktu kita untuk halal yang tidak ada manfaatnya mas ya di Facebook di WhatsApp di Line di BlackBerry ya apalagi di WeChat di mana lagi hah masya Allah ya. Bayangkan habis waktu kita, nggak ada manfaatnya. Ngobrol, ngalor ngidul sana sini. Baca berita, baca tentang selebritis, baca tentang ya kejelekan orang, belum lagi komentar dan yang lainnya. Coba kita mikir dikit lah. Selama ini yang kita lakukan apa manfaatnya sih buat diri kita? Nggak ada manfaatnya, udahlah tinggalkan aja. Ya. Yeah. Kadang kita di antara kita masih banyak nih yang suka nonton yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau ada piala-piala sepak bola apa, uh itu namanya, masya Allah. Ya sampai sampai jam 12 malam pun dibelain bangun pak. Ngapain tahajud? Bukan tahajud, ya nonton bola. Sehingga akhirnya habisnya waktunya habis ada lagi ya, terutama pemuda-pemuda, ini pelajar-pelajar, terkadang habis waktunya buat baca komik, buat apa lagi, ya, nonton sinetron, buat apa lagi, ya gitulah untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya gitu kan. Sehingga akhirnya waktu-waktu kita hilang begitu saja tidak ada pahala. <clears throat> Orang yang berpikir, dia akan berpikir, saya ini hidup di dunia sebentar waktu saya, umur saya di dunia sebentar, sementara hari akhirat tuh panjang banget gitu loh. Kira-kira persiapan saya menuju kehidupan akhirat apa? Saya tidak ingin setiap waktu saya lewat begitu saja tanpa pahala. Saya maunya setiap waktu saya pahala. Nah ini benar Pak. Makanya Allah mensifati orang-orang beriman seperti itu. Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun. Alladzina fi salatihim khasyi'un. walladzinahum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Bagaimana kriteria orang-orang yang beriman? Allah mengatakan mereka itu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian siapa lagi? Yaitu orang-orang yang berpaling dari perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Masya Allah. Ikhwata Islam azakumullah wa <clears throat> Maka hadis ini jadikan akhi ya sebagai panduan kita di dalam hidup kita. Bahwasanya tanda baiknya Islam seseorang itu berarti dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mafhum dari hadis ini apa? Kalau kita masih disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, berarti Islam kita masih belum bagus. Karena bagusnya keislaman seseorang itu dilihat dari sini nih. Dia bisa tak meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Iya. <clears throat> Dan hadis ini kalau kita jabarkan, Pak, di antara baiknya keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat dia. Ini hadis sebetulnya kalau kita jabarkan dalam sebuah perkara kalau ibu-ibu belanja ke pasar. Coba kalau kita jadikan hadis ini sebagai apa? Pegangan. Berarti yang harus saya beli yang bermanfaat. Yang gak ada manfaatnya gak usah dibelilah. Ya gak? Iya. Antum beli handphone berapa juta? 15 juta. Masya Allah. Buat apa? Buat WhatsAppan. Ya elah cuma whatsappan doang sampai sampai 15 juta. Iya, Gak ada manfaatnya banget sih. Iya. Padahal kan cuma whatsappan juga yang sejuta juga udah bisa kan gitu kan. Ini cuma buat whatsappan, buat ini yang sebetulnya maunya yang 15 juta. Kan kalau kita berpikir apa manfaatnya uang harus keluar sebesar itu. Sayang kalau uang sebesar itu dikeluarkan hanya untuk hal-hal seperti itu. Coba kalau dikeluarkan untuk apa? masjid, ya kan? Untuk membangun membantu fakir miskin, masya Allah kan? Pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Coba ya, kita jadikan hadis ini sebagai pegangan kita. Tapi kalau kita tidak menjadikan hadis ini sebagai pegangan, terkadang ada orang kaya, masya Allah pak, punya duit banyak, pergi dia ke barang-barang antik. Wah ini barang antik nih, berapa harganya? 100 juta, saya beli deh. Buat apa? Dipajang. Terus buat apa? Ya seneng aja nih Bang Antik. Manfaatnya buat kamu apa? Ya gak ada sih. Nah, terus buat apa dibeli? Gak ada manfaatnya. Ya. Coba di sini mengatakan di antara tanda baiknya Islam seseorang dia tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya udah tinggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Ya. Beli baju Terkadang kan kita ini, oh Masya Allah, ada baju bagus, beli. Ada baju bagus, beli. Gak mikir manfaatnya buat kita apa sih. Padahal kan yang ada aja di kamar, ya udah sabrek-abrek itu. Masih beli lagi, beli lagi, beli lagi. Apa manfaatnya? Ya, makanya ya akhi azakumullah wa ya. <clears throat> Kita mau beli makanan. Apalagi yang sifatnya cemilan. Kira-kira manfaatnya apa nih buat tubuh kita nih? Ini cemilan enak banget, eh tapi manfaatnya nggak ya buat tubuh saya? Coba saya teman telepon dulu teman saya yang ahli gizi. Eh, ini makanan ini bagus nggak? Gizinya apa? Ada manfaatnya nggak? Kak nggak ada. Udah nggak usah dimakan lah walaupun enak. Iya. Dalam masalah makanan pun kita berusaha untuk berpikir ini manfaat apa enggak kan gitu. Iya. Demikian pula ya akhi azakumullah dalam pandangan mata kita. Sekarang kita melihat sesuatu yang gak ada manfaatnya, Pak. Iya. Ngapain kamu? Ini nih film rame. Ih, film apaan? Ini ya, kungfu. Wah, aduh, masya Allah. Tujuannya kamu nonton itu apa? Mau belajar kungfu lah. Iya. Yeah. Islam azakumullah. Coba kita lihat, ada manfaatnya tidak? Nggak ada manfaatnya udah tinggalkan. Ada manfaatnya, baik. Kalau ada manfaatnya, ada nggak mudorotnya? Jangan hanya sebatas dilihat dari sisi apa? Manfaat. Tapi juga kita harus melihat apa? Mudorot. Arak. Arak ada manfaatnya nggak mas? Ada. Arak ada manfaatnya. Tapi arak ada mudorotnya tidak? Ada. Maka jangan hanya sebatas melihat manfaatnya arak. Tapi lihat juga mudorotnya arak. Terkadang ada orang yang hanya sebatas mengatakan, tapi kan ini ada manfaatnya loh. Ya, betul. Coba kamu lihat, ada nggak mudorotnya? Ada nggak bahayanya? Nah, begitulah seorang mukmin ya, akhi, di dalam menimbang segala sesuatu. Ya, dalam berbicara dia, dalam mendengar dia, kamu dengerin apa? Dangdutan. Ya. Kenapa kamu dengerin dangdutan? Kenapa nggak didengerin Al-Quran? Ya, lagi galau ya kali-kali lah kita katakan akhi menghilangkan galau itu bukan dengan dengar kayak gituan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi obat sesungguhnya itu Al-Qur'an obat sesungguhnya itu apa zikir nah ini akhi azakumullah jadikan hadis ini sebagai apa ya moto kita dalam hidup kita saya ingin setiap perbuatan saya, setiap ucapan saya, setiap per, apa yang saya lakukan ini ada manfaatnya insya Allah. Iya. Walaupun ya akhi, terkadang sepandai-pandai tupai melompat jatuh juga sih. Terkadang ya kita jatuh juga. Ya sekali-kali nggak masalah asal jangan terus-menerus aja pak. Ya habis waktu kita untuk sesuatu yang nggak ada manfaatnya rugi orang seperti itu ya akhi Islam azakumullah wa iyakum. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, "Min fawaidi hadzal hadis", di antara faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, annal Islam jama'al mahasin. Bahwa Islam mengumpulkan semua perkara yang baik. Sesuatu yang sifatnya baik sangat dianjurkan di dalam Islam. Ya. Yeah. Di mana kebaikan Islam itu ya ditunjukkan oleh hadis ini. Di antara baiknya, tanda baiknya seorang Islam, seorang hamba, itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka siapa yang memegang ini Pak, insya Allah dia akan memegang semua kebaikan. Dalam semua sikapnya, dalam semua ucapannya, dalam semua tindak tanduknya, bahkan dalam tata cara makannya, bahkan tidurnya pun juga. Ya, masalah tidur pun kita mikir manfaat apa enggak. Antum terkadang habis subuh tidur ya enggak? Coba antum tanya kepada para ahli kesehatan, tidur habis subuh ada manfaatnya enggak? Enggak. Ya, bahkan kata Ibnu Qayyim dua waktu yang sangat buruk untuk tidur dua, habis subuh dan habis asar. Dan habis asar lebih buruk lagi bahkan seringkali menimbulkan kegilaan. Ini habis subuh bobo. Aduh. Rasulullah SAW habis subuh itu zikir. Ya, zikir sampai matahari terbit. Tidur. Sekarang kita tanya, kamu tidur habis subuh manfaatnya apa? Gak ada manfaatnya kok. Bahkan banyak mudorotnya. Ada orang habis maghrib tidur ya jamaah diajak duduk lebih rapat Ustadz silakan merapat silakan merapat silakan maju lagi Pak Iya. <clears throat> Jadi faedah yang pertama, anal Islam jama'al mahasin. Bahwa Islam itu mengumpulkan semua perkara yang indah, yang baik, yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ya, semua perintah Allah manfaat tidak? Manfaat. Semua yang sifatnya dilarang oleh Allah berbahaya tidak? Berbahaya. Maka kalau kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, pasti itu manfaat untuk hidup kita. Makanya orang yang ngikutin sunnah Rasul, Pak, wah, dia akan memberi, dia mendapatkan banyak sekali keuntungan. Keuntungan yang pertama, keuntungan akhirat, pahalanya besar. Keuntungan yang kedua, keuntungan dunia, apa keuntungan dunia yang bisa kita rasakan ketika kita ketika kita mempraktikkan sunnah Rasul? Yang pertama kesehatan badan. Rasulullah kalau tidur malam itu di awal malam kata Isya. Adalah Rasulullah SAW karena yanamu fi awalil lain. Beliau tidur di awal malam. Bangun di sepertiga malam. Dan tidur lagi di seperenam malam. Lah antum gak ngikutin sunnah Rasul. Tidurnya jam 12 malam. Ya. Setiap hari tidurnya begadang. Tidur jam 1, jam 2. Saya yakin antum sakit. Badannya gak sehat. Ya, kenapa? Karena nggak sesuai dengan yang Allah fitrahkan tubuh kita di atasnya kan gitu. Rasulullah melakukan itu sesuai dengan perintah Allah loh. Tahajud ternyata menyehatkan Pak. Di Jogja itu ada seorang dokter ya. Dia membuat mengadakan sebuah penelitian tentang manfaat tahajud untuk kesehatan. Ternyata hasilnya luar biasa Pak. Mencegah kanker dan yang lainnya. Iya. Yeah. Ternyata semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti apa? Manfaat. Pasti itu. Sesuatu yang sifatnya dilarang oleh Allah dan Rasulnya bahaya. Zina berbahaya, judi berbahaya, dan yang lainnya ya akhal Islam anzakumullah ya Nah, dari itulah ya akhi, ya. Islam memang Masya Allah, agama yang luar biasa. Dia selalu menyuruh kepada kebaikan. Faedah yang kedua, anna insan ma la bihi wa la bihi umuruhu wa hajatuhu min husni Islam. Seseorang yang meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya itu termasuk tanda keislaman dia. Ya. Maka dari itu sudah kita sebutkan tadi ya, Pak. Sesuatu yang itu bukan urusan kita jangan diurusin. Ya. Antum sebagai rakyat, posisikan diri sebagai rakyat. Jangan ngurusin urusan pemerintahan. Antum sebagai seorang penuntut ilmu, maka dudukan diri sebagai penuntut ilmu. Jangan ngurusin urusan para ulama. Antum sebagai seorang dokter, urusi Anda sebagai seorang dokter, jangan ngurusin petani. Semua ada batasannya masing-masing, semua ada urusannya masing-masing. Ya, Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Faedah yang ketiga, anna man istaghala bima la ya'ni fa inna islamahu laysa bidzakal hasan. Wa hadha yaqa'u katsiran li ba'dhin nas tajidu yatakallam fi asya' la ta'ni. Orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan urusannya, maka Islamnya itu nggak bagus. Seperti kata beliau banyak orang yang kita lihat berbicara dalam perkara yang itu bukan urusannya. Ya atau ia bertanya tentang sesuatu yang juga itu bukan urusannya. Nanya ke ustadz, tapi sebetulnya pertanyaannya bukan urusan dia, ngapain diurusin gitu loh. Nggak ada manfaatnya juga buat dia urusin. Ustadz menanya, kenapa? Itu Ashabul Kahfi itu kan yang ke delapan anjing ya ustadz. Anjingnya anjing apa ya ustadz? Bulldog apa Helder <laughs> Ya akhi, apa manfaatnya buat kamu? Iya, gak perlu kamu urusin kayak gitu. Yang penting anjing udah titik selesai. Ini kok diurusin. Iya. Ustaz, itu Nabi Adam waktu makan buah yang dilarang kan auratnya terbuka. Dan dia berusaha untuk menutupi dengan daun-daun. Itu daun apa ya Ustaz? Daun kelor apa daun rambutan apa daun talas? Ini kan terkadang orang terlalu mikirnya aneh-aneh <laughs> gitu kan Pak. Iya. Kita katakan, ya akhi itu bukan urusan kamu, gak usah. Itu gak ada manfaatnya juga kamu tanyakan. Ya. Yang keempat yang bisa kita petik dari hadis ini, annau bagi lil insan an yatatallab mahasina islamihi fayatruku mala ya'nihi wa istarih. Wah seorang manusia berusahalah untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan Islam pada dirinya Iya. Maka tinggalkan semua yang sesuatu, sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat dia. Tinggalkan sesuatu yang bukan urusan dia. Sehingga pada waktu itu ya akhi, <clears throat> kalau dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, istirahat dia. Tenang hidupnya. Tapi kalau dia mikirin sesuatu yang bukan urusan dia, capek hatinya tuh Pak. Ya. Yeah. Islam azakumullah wa iyakum. Seperti di zaman sekarang banyak semua orang berbicara masalah politik, Pak. Yang ini bicara politik sampai-sampai tukang baca pun baca bicara masalah politik. Kalau dalam Islam, politik Islam itu yang berbicara hanya untuk para ulama saja. Adapun orang-orang yang bukan ulama nggak boleh bicara masalah politik, udah kamu diam aja. Iya. Tapi karena kita bicara masalah politik, kita juga yang pusing, yang bingung, dan yang lainnya. Padahal itu bukan urusan kita ya akal Islam wa jalla. Nah ini akhi azakumullah wa yakum. Kita masuk hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, seorang sahabat yang mulia, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Masya Allah. Sebagian orang yang ada yang menerjemahkannya begini Pak. Sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Saya memandang terjemahan ini kurang tepat. Kenapa? Karena untuk mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya, ya, saudara kita yang seperti apa dulu? Karena kan yang namanya saudara kan keimanannya bertingkat-tingkat kan gitu. Iya. Tapi yang lebih tepat menurut saya hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsi minal khair. Sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Pokoknya apa yang kita suka menimpa diri kita, sukailah menimpa saudara kita. Antum suka nggak dapat hidayah? Oh suka dong. Maka antum pun juga harus suka teman antum dapat hidayah, ya nggak? Iya. Antum suka nggak dapat nikmat? Suka. Maka antum pun juga harus suka teman antum dapat nikmat. Sekarang kita ngelihat teman dapat nikmat malah panas hati kita, Pak apalagi ibu-ibu ya kalau lagi cerita sama teman-temannya eh alhamdulillah loh saya bisa beli mobil apa enggak? gitu aja cerita-cerita ya masya Allah kalau kita menyukai kalau kita berpikir ah saya aja suka kok untuk mendapatkan mobil masya Allah saya bisa suka kalau saya dapat nikmat maka kita pun juga harus suka teman kita dapat apa dapat nikmat kita ucapkan barokallahu fi Semoga Allah memberkahi kenikmatan yang kamu yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Itu baru ya mengamalkan hadis ya akhul Islam azakumullah wa yakum. Demikian pula kebalikan hadis ini adalah jangan kita suka untuk saudara kita apa yang kita tidak suka untuk diri diri kita. Antum suka nggak sih kalau antum digibah? Suka nggak? Ya udah kamu jangan suka gibah orang dong. Kalau kita aja nggak suka dinyinyir, kok kamu suka nyinyir orang? Ya, kan kalau di dunia maya itu saling nyinyir menyinyir itu pak udah biasa tuh pak. Ya, yang ini nyinyir ini, yang ini nyinyir ini. Makanya kalau kita nyinyir kita nyisir aja. Ya, cuekin orang mau nyinyir apa. Yang jelas ya akhi, azakumullah wa yakum. Ini hadis kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, Masya Allah, luar biasa. Akan membentuk sebuah masyarakat yang luar biasa, Pak. Ya. Sesuatu yang kita tidak suka menimpa diri kita, kita tidak suka menimpa orang lain. Ketika kita mau meledek orang, kita langsung mikir, saya kalau diledek mau nggak ya? Nggak mau ya udah, saya nggak mau ledek orang, gitu kan? Terkadang kita kita sedang berbicara dengan orang-orang kemudian kita mau bicarakan tentang keburukan orang lain. Langsung kita mikir, saya suka nggak ya kalau keburukan saya dibicarain orang? Nggak mau ya udah, saya nggak mau bicarain tentang keburukan orang lain. Ya. Terkadang kita ya akhi azakumullah wa yakum ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya akhi azakumullah wa yakum. <clears throat> kita bertemu sama teman kita cemberut nggak senyum. Tapi kita nggak mau dicemberitin orang gitu. Kalau ada orang cemburu sama kita kesel. Tapi kita sama orang nggak pernah senyum gitu kan, cemberut. Tak bisa. Kalau kita ingin orang lain senyum sama kita, ya senyum dong di kita sama dia. Iya. Kalau kita ingin orang sopan santun sama kita, ya kita sopan santun dong sama dia. Makanya akhi azakumullah, akhlak seperti ini luar biasa. Bahkan Rasul tekankan sekali di zaman fitnah, di akhir zaman itu. yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Satakunu fitan, satajiul fitan, akan datang fitnah. Fayurakiku ba'duha ba'do, di mana fitnah setelahnya lebih berat dibandingkan dengan fitnah sebelumnya." taji'ul fitnah akan datang fitnah fayaqulul mu'min semusi mukmin berkata hadi muhlikati ini yang akan membinasakan agamaku sumatan kashif kemudian fitnah itu pun pergi sumatajiul fitnah lalu datang lagi fitnah berikutnya yang besar kata kata seorang mukmin apa hadi muhlikati ini yang akan membinasakan agamaku Kemudian fitnah itu kembali hilang. Kata Rasulullah, "Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa al jannah falta'tihi maniyatuh wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir wal yawmil akhir wal ya'tihi nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi. Tuh lihat. Nabi SAW ketika mengabarkan akan munculnya zaman fitnah yang berat seperti itu ya. Ternyata kita diperintahkan untuk mendatangi manusia sebagaimana kita suka untuk apa? Didatangi dengannya. Itu makna hadis ini Pak. Tidak beriman seseorang sampai ia suka untuk saudaranya apa yang ia suka untuk apa? Dirinya dari kebaikan. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Ini agung sekali hadis ini, ya, akhi. Azakumullah wa iyakum. Taib. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang pertama wujubi wujubu mahabbatil mar'i li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wajib hukumnya menyukai untuk saudara kita apa yang kita suka untuk diri kita dari kebaikan. Wajib hukumnya, Pak. Karena kenapa? Karena Nabi mengatakan la yu'min. Tidak beriman. Maksudnya tidak beriman apa? Kafir, salah. Maksudnya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Kata para ulama, Ucapan kata-kata la yu'min, tidak beriman itu menunjukkan bahwa amalan ini wajib hukumnya. Kenapa? Karena ini Nabi sedang meniadakan keimanan yang sempurna. Sedangkan kesempurnaan iman itu berhubungan dengan kewajiban. Bukan sunnah lagi hukumnya, Pak. Ya. Maka Nabi mengatakan tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia suka untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya orang yang dengki, kenapa dia dengki? Karena tidak mengamalkan hadis ini. Kenapa sih antum merasa dengki dengan orang yang lebih? Jawabnya karena kita tidak merasa suka untuk menimpa dia apa yang menimpa diri kita. Kita tidak suka dia diberikan kesenangan. Padahal kalau dia berpikir saya aja suka untuk diberikan kenikmatan gitu kan. Tapi ketika ia tidak melakukan itu, dia jatuh kepada dengki. Sehingga akhirnya akhir hatinya itu berpenyakit. Ya. Maka dari itulah yang beliau mengatakan bahwa ini hukumnya wajib. Faidah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini. At-tahdzir minal hasad. Hadis ini mengisyaratkan akan supaya kita waspada dari penyakit dengki. لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه بل يتمنى زوال نعمة الله عن أخيه المسلم Karena orang yang dengki itu tidak akan bisa mensukai, menyukai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia suka untuk dirinya. Bahkan ia suka kalau kenikmatan orang tersebut hilang. Itu orang dengki namanya, Pak. Iya. Makanya Akhi, yang namanya dengki itu kan penyakit iblis, Pak. Kenapa sih iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam? Disuruh oleh Allah, usjudu li Adam, sujud kamu ke Adam. Eh nggak mau. Apa jawaban iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Aku jauh lebih baik daripada dia. Ternyata Pak, Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena diantaranya apa? Dengki dia kepada Adam. Ternyata Allah memberikan keistimewaan kepada Adam. Ya. Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah Pak? Dengki. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah begitu. Hasadam min indi anfusihim. Karena kedengkian yang ada dalam hati mereka. Mereka dengki. Ternyata Nabi terakhir itu bukan dari Banu Israel tapi dari siapa? Banu Ismail. Ya, Abu Jahal kenapa enggak beriman kepada Rasulullah? Di antaranya juga karena dengki. Dalam satu riwayat disebutkan Abu Jahal berkata, kalau bukan karena Muhammad di, ya, dibangkitkan dari suku ya Hashim, ya, aku tidak akan memusuhinya. Rupanya dia dengki kenapa Rasul terakhir itu berasal dari suku Hashim bukan dari dia dengki. Makanya akhi subhanallah ya. Orang yang dengki itu berat, Pak. Orang yang terkena penyakit dengki itu susah untuk menerima kebenaran. Maka dari itulah yang kita berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan diri kita dari dengki dengan cara mempraktekkan hadis ini. Faedah yang ketiga <clears throat> yang bisa kita petik dari hadis ini akal Islam azakumullah wa Anau yang bagi siyagatul kalam bima yahmil alal amali bih. Selayaknya ketika kita berucap-ucap <coughs> hendaklah ucapan kita itu membawa kepada amal. Hendaknya ucapan kita itu membawa kepada apa? Ya, kepada amal. Itu disyaratkan oleh sabda Nabi kata-kata li akhi kepada saudaranya. Ya, kata Nabi alaihi wasallam tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya. Maksudnya apa kata beliau? Karena itu saudara kita, maka bayangkan bahwa dia adalah saudara kita, ya. Karena dia saudara kita berusahalah kita berusaha berbuat baik kepada dia Berusahalah kita untuk tidak menyakiti hati dia. Bukan hanya sebatas kita ucapan dan bicara saja, tapi juga betul-betul peralisasian dalam kehidupan kita. Ya akhul Islam, azakumullah wa yakum. Nah ini akhi, azakumullah wa yakum. Ya karena persaudaraan itu mempunyai hak-hak yang harus dilaksanakan, akhi. Ya makanya Nabi mengatakan, tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia suka untuk saudaranya. Berarti karena dia saudara kita, berarti dia punya hak-hak yang harus kita lakukan. Ya, para ulama menyebutkan ada sekitar 30 lebih dari hak-hak persaudaraan. Di antaranya yang paling agung hadis ini, yaitu menyukai untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri diri kita dari kebaikan. Itu adalah hak yang paling agung bagi seorang mukmin ya akhul Islam azakumullah wa yakum. Baik hadis yang ke-14. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال <clears throat> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم Dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga yang pertama orang yang sudah menikah berzina, maka ini hukumnya dirajam dalam Islam. Yang kedua wanasu bin nafsi orang yang membunuh jiwa maka dibunuh lagi dalam Islam yaitu dengan hukum kisos. Yang ketiga atarik tarik lidinihi yaitu orang yang meninggalkan agamanya alias murtad. <coughs> maka dalam Islam ini pun juga dibunuh. Al-mufarik lil jamaah yang memberontak kepada pemimpin yang sah. Ini pun dalam Islam pemberontak boleh dibunuh ya atau di diperangi maksudnya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Masya Allah nih, sekarang kita bicara bicara tentang pembunuhan nih Pak. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan ti, tiga. Ini menunjukkan bahwa darah seorang muslim pada asalnya haram. Tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Dan Nabi menyebutkan ada tiga alasan yang dibenarkan boleh. Apa itu? Yang pertama, orang yang sudah menikah berzina. Maka dalam Islam dia dihukum apa? Rajam. Namun Pak, sebuah akidah yang harus kita yakini betul. Bahwa penegakan hukum rajam, penegakan hukum kisos, itu tidak diserahkan kepada individu-individu kaum muslimin. Di dalam Islam, Pak, penegakan hukum-hukum seperti itu hanya diserahkan kepada pemimpin. Ya. Nah, sekarang di Indonesia pemerintah kita tidak menegakkan itu. Di Indonesia tidak menegakkan hukum rajam, di Indonesia tidak menegakkan hukum kisos. Terus gimana dong? Kita katakan ya sudah, karena itu bukan kewajiban rakyat, yang menanggung dosa siapa? Ya mereka, mereka yang menanggung dosa, mereka yang berdosa. Ya, bukan kemudian kita yang kemudian melakukannya, tidak boleh Pak. Antum melihat teman antum zina misalnya, padahal sudah nikah, langsung antum rajam, bunuh. Tidak boleh, antum siapa? Ya, nggak ngawur dalam Islam dalam pelaksanaannya. Semua itu harus ia diberi diserahkan kepada penguasa. Kenapa? Sebab kalau penguasa yang melakukannya beres. Tapi kalau antum yang melakukannya bisa balas dendam keluarganya, Pak. Ya enggak? Iya. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. <clears throat> Orang yang sudah menikah berzina, maka dalam Islam dirajam. Tapi ingat juga, Pak, hukuman rajam, hukuman kisos itu baru akan ditegakkan kalau sampai kepada kodi. Adapun kalau tidak sampai kepada kodi, tidak akan ditegakkan. Kalaupun itu sudah sampai kepada kodi, itu pun juga harus ada syarat-syaratnya. Ya, kalau ada orang yang mengatakan, "Pak Kodi, saya melihat orang itu berzina." Maka Qadhi akan berkata, bawakan empat saksi. Karena Allah memerintahkan untuk membawakan empat saksi. Syarat saksi yang empat ini apa? Muslim adil. Pas dilihat saksinya yang satu tukang mabuk, yang satu, waduh ini ditolak semua mbak. diterima saksi seperti ini. Ya. Kalau misalnya ada orang yang menuduh, makodi, ya, itu si fulan berzina. Mana saksi kamu? Saya nggak punya saksi, cuma dua aja. Nggak bisa dia. Iya. Maka orang seperti ini dalam Islam, Pak, karena dia menuduh tuduhan tanpa membawa saksi yang cukup, maka dia yang akan terjerat hukum. Maka dia yang akan dicambuk dalam Islam. Kenapa? Itu namanya haddul qadaf tu, apa hukuman buat penuduh. Dia menuduh tanpa ada buk, bukti, dikecualikan darinya suami istri. Kalau suami istri, suami misalnya melihat istrinya berzina, dia laporkan ke Kobi, <clears throat> Tapi si suami nggak punya bukti. Ya, suami hanya bisa berkata demi Allah Pak Kobi, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya, maka pada waktu itu dalam Islam diadakan li'an, saling melaknat antar laki-laki si istri dan suaminya. Ya. Si suami melaknat dengan lima kali laknat. Si istri pun juga bersumpah bahwasanya saya demi Allah tidak berbuat seperti itu. Ya. Setelah itu dipisah. Ikhwat Islam, azakumullah wa yakum. Makanya di dalam Islam saling tuduh menuduh itu tak dulu, Pak. Ya, ada ada apa? Ada hal-hal yang harus dipenuhi di antaranya saksi-saksi, saksinya mana gitu kan. Beda kalau dia ngaku dia datang ke kodi, Pak kodi saya sudah berzina. Tolong rajam saya. Iya. Orang yang ngaku pengen dirajam, gak mungkin bohong. Sebab yang namanya dirajam konsekuensinya dibunuh, Pak. Masa sih orang mau berani berdusta untuk dibunuh? Kan lucu. Maka kalau ada orang berkata, Pak Qadhi, saya mengaku berzina, tolong rajam saya. Maka ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. <clears throat> Tapi itu pun Rasulullah SAW berusaha bagaimana supaya dia ya pulang aja, pergi aja, taubat udah. Juga dalam hadis yang sahih, ada seorang wanita juhaina datang ke Rasulullah SAW. Lalu berkata, Ya Rasulullah, ini zina itu. Hai eh, hey Rasulullah, aku sudah berzina. Maka Rasul berpaling. Iya. Kemudian dia ber, datang lagi ke arah yang lain. Hai eh, hey Rasulullah, saya sudah berzina. Rasul berpaling lagi. Kenapa Rasul berpaling? Sampai tiga kali Rasul berpaling. Kata sebagian ulama Rasulullah untuk ingin memberikan keringanan. Udah kamu pulang aja sana. Taubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi rupanya orang ini udah kekeh. Pengen dirajam. Makanya Rasulullah bersabda kepada walinya, ini pelihara alia sampai melahirkan. Nanti kalau sudah melahirkan selesai bawa dia kemari. Setelah selesai melahirkan dibawa baru dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akal Islam azakumullah wa <clears throat> Mungkin ada orang berkata, kok kayaknya Islam tuh kejam banget ya sampai dirajam dilemparin sampai mati kayak kucing gitu. Kita katakan maaf ya akhi. Perselingkuhan itu lebih kejam loh mas. Perselingkuhan itu bisa menghancurkan rumah tangga loh mas. Perselingkuhan itu bisa menghancurkan kepercayaan suami istri loh mas. Perzinahan itu bisa menghancurkan apa keturunan. Bisa menimbulkan penyakit dan yang lainnya mudarat-mudarat yang besar dalam kehidupan itu. Maka dalam Islam ya itu balasan yang setimpal. Kenapa? Sehingga kalau ditegakkan hukum rojam, orang mau berselingkuh mikir 20 kali. Ya enggak? Mau berselingkuh mikir 20 kali. Waduh, saya dirajam nanti. Sehingga apa? Terpelihara keluarga-keluarga muslim itu. Terpelihara ya hubungan suami istri sebagai gantinya Allah menghalalkan menikah dua, tiga, empat, silakan Daripada kamu selingkuh. Cuma masalahnya ya yang susah istri pertamanya gitu cemberut. Oh enak aja. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Wan nafsu bin nafsi. Yang kedua, membunuh jiwa itu membunuh jiwa dengan tanpa hak. Maka siapa saja yang membunuh jiwa, maka dalam Islam dibunuh lagi, Pak. Masya Allah, Pak, ini hukuman yang sangat setimpal, Pak. Ini sangat adil sekali. Sekarang kalau ngebunuh kemudian cuma dipenjara, gak adil, Pak. Ya. Banyak negeri-negeri, bahkan negeri Islam, berpaling daripada hukum Allah seperti ini, Pak. Akhirnya apa? Pembunuhan semakin merajalela. Apakah hanya sebatas di, di, di penjara selesai pembunuhan? Tidak. Lihat di Indonesia, pembunuhan malah menjamur. Banyak pembunuhan. Terkadang preman sama preman berantem hanya karena duit 3 ribu, 2 ribu, 1 ribu. Bunuh, mati, dah selesai. Paling masuk penjara berapa bulan, setahun, dua tahun, keluar lagi. Ternyata tidak memberikan solusi. Tapi dalam Islam, akan Islam, pembunuh dibunuh, selesai. Lihat hasilnya, lihat di Saudi. Dalam setahun kasus pembunuhan tuh berapa terjadi Pak? Gak lebih dari hitungan jari kita. Betul, orang mau ngebunuh mikir-mikir, bakalan dibunuh lagi. Ya. Makanya ya akal Islam azakumullah, silakan bandingkan, silakan bandingkan negeri yang betul-betul menegakkan hukum kisos dengan negeri yang tidak menegakkan hukum kisos. Mana yang lebih aman? Jauh lebih aman yang menegakkan hukum kisos. Makanya Allah mengatakan apa? Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi kalian dalam hukum kisos itu kehidupan kalian wahai orang-orang yang berfikir. Ya. Yeah dengan adanya dibalas bunuh dengan bunuh, itulah yang terbaik buat kalian dan itu melestarikan hidup kalian juga. Tapi masalahnya kita ber, berpaling dari hukum Allah. Kita lebih mengadopsi hukum-hukum barat dan yang lainnya. Akhirnya apa yang terjadi? Keamanan tidak tidak bisa dijamin, pembunuhan di mana-mana. Kalau antum baca pos kota itu Pak, ya apa koran ya? Itu tiap hari kayaknya ada pembunuhan lagi, pembunuhan lagi. Berita berita di televisi juga kayaknya tiap hari ada aja pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Ya Allah, ya Rabbi. Kenapa sebabnya? Ya itulah akibat daripada berpaling dari hukum Allah Jalla wa Ala. Ya. Wattarik lidini, orang yang meninggalkan agama alias murtad dalam Islam pun dibunuh. Tapi ingat, sudah saya sebutkan tadi yang boleh menegakkan hukum bunuh siapa? Pemimpin, ya. Antum punya saudara murtad atau oh, buah golok, saya mau bunuh nih. Ya, kenapa? Ada hadisnya. Tadu dulu. Betul ada hadisnya, tapi kan dalam Islam siapa yang boleh menegakkan? Gak boleh sembarangan tuh. Ya, harus disalahkan kepada yang berwajib mereka yang akan melaksanakannya. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. <clears throat> Al-mufarik lil jamaah dan orang-orang yang mufarik lil jamaah, yaitu pemberontak. Mereka yang memberontak kepada pemimpin yang sah, pemimpin muslim yang sah. Maka dalam Islam, pemimpin itu punya hak dan boleh diizinkan dalam syariat untuk memerangi mereka. Iya, Sebagaimana dahulu Ali bin bin Abi Thalib memerangi siapa? Muawiyah. Kenapa? Karena Muawiyah dianggap sebagai ahlul bughat. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij karena mereka ahlul bughat. Demikian sunnahnya. Ya, dalam Islam siapapun yang mau memberontak kepada pemimpin yang sah, pemimpin muslim yang sah, pemimpin tersebut punya hak untuk menghabisinya. Ya, atau kalau ada misalnya selain diperangi tapi ada cara yang lebih maslahat tanpa dibunuh, maka ambillah dan carilah yang paling maslahat kalau ada. Tapi kalau memang tidak bisa kecuali dengan cara diperangi, ya harus diperangi gimana lagi? Iya. Maka ya akhi azakumullah wa yakum, tentunya itu diserahkan kepada istihadnya seorang pemimpin. Ya bagaimana menghadapi para ahlul bugot, para pemberontak seperti itu. Hadis ini kita ambil beberapa faidah. Yang pertama kata Syekh Utsaimin rahimahullah. <clears throat> Ihtiramu damil muslimin. Wajibnya menghormati darah kaum muslimin dan melindungi mereka. Karena sesungguhnya akhi membunuh seorang muslim dengan tanpa hak itu dengan tanpa hak itu dosanya besar, Pak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 93, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan dia neraka jahanam kekal dia di dalamnya. Allah murka kepada dia dan Allah melaknat dia dan Allah akan sediakan buat dia adab yang besar. Subhanallah. Ya, ini balasan buat orang yang berani membunuh seorang muslim. Karena ya akhi, <coughs> di mata Allah harga seorang muslim itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Rasulullah sabda la dunya ahwan indallah. Ya hilangnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di mata Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman berat sekali, Allah mengatakan maka balasan dia neraka jahanam, kekal dia di dalamnya. Allah murka kepada dia dan Allah laknat dia dan Allah sediakan untuk dia adab yang pedih. Apakah ayat ini menunjukkan orang yang membunuh mukmin itu kafir? Ya, buktinya Allah mengatakan di situ dia di dalam neraka jahanam kekal. Kata para ulama, ayat ini ya diperuntukkan bagi orang yang menghalalkan darah seorang muslim dengan meyakini bahwa itu halal. Maka itu yang akan kekal dalam api neraka. Adapun kalau dia membunuh bukan karena dia menghalalkan, dan dia pun juga meyakini sebenarnya tidak boleh, tapi karena misalnya apa? Berantem. Dikatakan orang lagi marah, berantem, pengen ngebunuh, udah selesai gitu kan. Maka dia tetap terancam masuk neraka tapi tidak kekal kalau ia wafat di atas la ilaha illallah. Ya. Yeah. Faedah yang kedua ya akhi yang bisa kita petik dari hadis ini anna ghairal muslim yahillu damuhu ma lam yakun muahadan au musta'manan au dhimmiyan bahwa darah non muslim itu ya tidak terjaga kecuali non muslim yang kayak gimana ingat Pak tidak setiap orang kafir boleh diperangi dalam Islam yang boleh diperangi itu hanya kafir harbi tahu enggak kafir harbi itu Pak Kafir harbi artinya orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Maka kalau mereka memerangi kita, membunuhi kita, mengusir kita, maka kita diizinkan dalam syariat untuk memerangi mereka. Ya, Allah berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبر أن تبرهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين Allah tidak larang kamu untuk berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kamu dan tidak membunuhi kamu, tidak memerangi kamu di negeri-negeri kamu. Allah tidak larang kamu itu. Yang Allah larang itu kalau kamu berbuat baik kepada orang yang memerangi kamu, yang membunuhi kamu, ya, dan mengusir kamu dari negeri-negeri kamu. Nah ini akhi azakumullah. Tapi kalau bukan kafir harbi, siapa contohnya? Karena kan kafir kafir itu ada dua, ada kafir harbi dan kafir bukan harbi. Kalau bukan kafir harbi ada yang pertama disebut dengan kafir zimmi. <clears throat> Apa itu kafir zimmi? Itu orang kafir yang berada di bawah apa perlindungan kaum yang tinggal di negeri Islam tapi bayar jizyah. Dan dalam Islam Pak, pembayar wajibnya bayar jizyah itu ringan saja. Ya orang kafir, tapi dia mau tinggal di negeri Islam, dia wajib bayar jizyah. Biaya jizyahnya dalam satu tahun hanya satu dinar. Kalau dia tidak mampu, boleh setengah dinar. Kalau tidak mampu juga, ya udah dimaafin. Ya, sebagaimana terjadi ketika kaum muslimin dahulu menguasai Persia, menguasai Romawi, ya. ketika mereka menguasai ya Rasulullah SAW ketika menguasai Khaybar, maka kemudian orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar ditetapkan. Tapi mereka wajib bayar apa? Jizyah kepada kaum muslimin. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa ayakum. Ini namanya kafir apa Pak? Dimmi. Yang kedua disebut dengan kafir musta'man. Yaitu orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah Islam atau individu muslim. Orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah muslim atau individu seorang muslim. Misalnya ada seorang muslim berkata, Pak Kaldi, eh, Pak Pemimpin, ini orang di bawah perlindungan saya. Jangan diganggu dia. Ya udah, maka pemimpin kaum muslimin nggak boleh mengganggu dia. Sebagai <coughs> Sebenarnya dalam hadis ketika Fatu Mekah. Ya, kota Mekah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Keesokan harinya kaum, kaum muslimin sudah menang. <clears throat> Rasulullah SAW sholat apa? Duha delapan rakaat. Datanglah Ummu Hani. Lalu kemudian Ummu Hani berkata, "Ya Rasulullah, Zama ibnu ammika annahu qaqatil ibn Hubairah." Wahai Rasulullah, anak pamanmu itu mengklaim katanya dia mau membunuh Ibn Hubairah. Sementara dia dalam perlindungan saya, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Qad ajarna man ajarti ya ummahani. Kami pasti akan melindungi orang yang kamu lindungi, hai ummahani. Maka Rasul pun melarang Ali untuk membunuh Ibn Hubairah. Kenapa? Karena ia berada dalam keamanan, di bawah keamanan siapa? Ummu, umuhani. Maka setiap orang kafir yang di bawah keamanan seorang muslim, atau pemerintah muslim, maka dia tidak boleh diganggu. diaman. Ya. Seperti misalnya orang-orang yang diamankan oleh negeri muslim, ini nggak boleh diganggu. Ya udah, kalau di Saudi kan banyak juga di Jeddah terutama Pak, ya mereka-mereka para pelancong dari negeri-negeri luar gitu kan. jadi ya diberikan keamanan oleh pemerintahan. Nggak boleh diganggu. Yang keberapa? Yang ketiga, yaitu mu'ahad. Kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Itu kaum kafir yang mengadakan perdamaian dan gencatan senjata dengan negeri Islam. Ya kayak di zaman sekarang nih Pak. Ya, Negeri negeri-negeri saling menghormati, saling damai, saling tidak menyerang dan menjadi sebuah kesepakatan untuk berdamai dan gencatan senjata. Indonesia dengan Australia, dengan Singapura, ya, demikian pula dengan negeri-negeri yang lainnya, gencatan senjata udah. Maka yang seperti namanya muahadun. Mereka berada di dalam perdamaian. Dalam Islam, membunuh orang yang kafir yang berada dalam perdamaian dengan kaum muslimin haram. Nabi bersabda apa? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang berada, yang sedang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin atau gencatan senjata, maka ia tidak akan mencium bau surga. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Nah ini tiga jenis orang kafir yang dalam Islam harus dilindungi darahnya. Ya, tidak boleh diganggu, nggak boleh. Apalagi dibunuh. Ya, itu dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil faedah yang ketiga dari hadis ini. <clears throat> Husnul ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan sesuatu dengan pengajaran yang sangat baik? Tahu nggak Pak, guru yang paling bagus itu Rasulullah Pak. Sebaik-baiknya guru siapa? Ya Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW Pak, didikannya berhasil. Ya, para sahabat itu murid-muridnya siapa? Rasulullah. Maka karena Rasulullah SAW didikannya luar biasa sebagai seorang murabbi, seorang guru, seorang tak, muallim yang sangat sukses dan berhasil. Dan subhanallah, ya didikannya Rasulullah dan murid-muridnya Rasulullah SAW itu keimanannya luar biasa. Para sahabat Rasulullah SAW itu pak, walaupun jumlahnya nggak sampai 200 ribu, ya, tapi menguasai dunia di zaman itu pak. Ya, Romawi hancur, Persia hancur. Islam sampai ke daerah yang sangat luas, yang tidak, yang luar biasa. Kenapa? Karena kekuatan akidah-akidah mereka, keimanan mereka luar biasa. Padahal jumlah para sahabat nggak sampai 500 ribu, cuma 200 ribu, pak. Sementara umat Islam di negeri di zaman sekarang kita berapa juta, miliar mungkin, ya tapi tidak punya kualitas, tidak punya kekuatan ya. Islam azakumullah wa ya. aku. Makanya ya akhi azakumullah wa ya. jalla Ya. Nah, inilah Rasulullah SAW sebagai seorang guru, sebaik-baiknya guru akan menghasilkan sebaik-baiknya mu, murid. Makanya orang Syiah itu yang mengkafirkan para sahabat sama saja mengatakan Rasulullah tidak berhasil mendidik para sahabat. Ya, kenapa kata para sahabat? Karena orang Syiah, karena orang Syiah kan punya keyakinannya apa, Pak? Para sahabat tuh murtad setelah Rasulullah. wafat. Ya, akhirnya mereka mengatakan Abu oh, Bakar kafir, Umar kafir, semua para sahabat kafir. La haula wala quwata illa billah. Sama saja mengatakan berarti gurunya gak benar ini ngedidik ini. Ya. La haula wala quwata illa billah. Baik, kita ambil faidah berikutnya ya akhi yang keberapa? Di antara faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, akhir Islam azakumullah wa iyakum. Annal jaza min jinsil amal. Bahwa dalam Islam balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Orang yang membunuh ya dibunuh lagi. Iya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini ya akhwan Islam anzakumullah wa yakum bahwa Islam haris sangat semangat sekali untuk menjaga keamanan individu-individu muslim. Demikian pula hubungan sesama muslim betul-betul terjaga dan dijaga sekali ya, akhi. Ya, hubungan antar rakyat dengan apa? pemimpinnya sangat dijaga dalam Islam, akal Islam. Ya. Lihat Islam itu subhanallah ya. Antara sesama tetangga saja sangat dijaga sekali Pak. Sampai-sampai Rasulullah SAW ya berkata Jibril terus menerus ya berwasiat kepadaku untuk supaya berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai saya mengira tetangga akan mewarisi tetangga yang lainnya. Bayangkan, sama tetangga itu kita harus betul-betul apa? menjaga. Demikian pula hubungan kita dengan orang tua harus dijaga. Demikian pula hubungan kita sesama muslim harus dijaga dalam Islam. Demikian pula hubungan kita kepada pemimpin kita dalam Islam juga Masya Allah luar biasa. Ya. Supaya kita tetap sabar menghadapi pemimpin yang zalim selama dia masih sholat. Ya. Jangan membangkang kata Rasulullah SAW. Nah ini akhi azakumullah wa yakum. Memang subhanallah agama kita ini agama yang sangat cinta damai Pak. Agama kita ini agama yang menginginkan supaya ya hubungan masyarakat itu seimbang Pak. Ya bayangkan kalau perselingkuhan itu terjadi rusaklah rumah tangga, masyarakat juga nggak aman. Ya. Bayangkan Pak, kalau misalnya perselingkuhan seperti yang terjadi di negeri kita ini banyak perselingkuhan Akhirnya apa yang terjadi? Suami nggak percaya sama istri, istri percaya nggak nggak percaya sama suami. Iya, apalagi dalam agama dalam agama Syiah. Dalam agama Syiah seorang istri boleh nikah mut'ah dengan laki-laki lain tanpa seizin suami. Iya. Boleh. La haula wala quwata illa billah. Lebih merusak lagi itu ya akhil ya akhil Islam azakumullah wa iyyakum. Baik. Sekarang kita masuk hadis yang ke-15. Hadis ini kita hari ini kita akan bahas tiga hadis ya. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan kebaikan atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah ia memuliakan tamunya. Iya. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Ini hadis ini juga hadis agung sekali, Pak. Yang pertama, di sini Rasulullah memberikan wasiat. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat? Kenapa Rasulullah mengatakan begitu, Pak? Karena orang yang mampu melakukan ini hanya orang yang beriman saja. Orang yang nggak beriman nggak bakalan peduli. Makanya apa? Keimanan kita kepada Allah dan kehidupan akhirat itulah yang akan membuat kita kuat, kuat insya Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Buat siapa? Allah mengatakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Orang yang mengharapkan dunia tidak akan pernah bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Susah, Pak. Iya. Kenapa? Karena perintah-perintah Rasul itu terkadang nggak sesuai dengan hawa nafsu. Terkadang larangan-larangan Rasulullah itu sesuai dengan syahwat dan selera kita loh, Pak. Maka orang yang menginginkan dunia susah sekali menjadikan Rasul sebagai suri tauladan, susah. Ya, kata Rasulullah, ya, tinggalkan ini. Aduh, enak padahal ini ya. Kok nggak boleh sih? Bukan. Terkadang kan orang yang lebih menginginkan kehidupan dunia, dia akan menganggap agama ini kok berat banget sih, ini nggak boleh, itu nggak boleh ini dilarang, itu dilarang, pacaran dilarang, ini dilarang. Padahal kan ya apa mudorotnya? Masya Allah. Beda dengan orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Udah. Pokoknya yang dilarang sama Allah ya udah tinggalin. Itu kebaikan kok buat saya insya Allah. Makanya di sini Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan dengan ucapan yang baik atau diam. Masya Allah. Tahu nggak Pak? Yang menentukan bengkok atau tidaknya perbuatan kita itu lisan. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab, "Ya ayuhalladzina amanu taqullah <clears throat> wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Niscaya Allah akan perbaiki amalanmu dan Allah akan ampuni dosamu. Lihat, Allah mengatakan ucapkan ucapan yang baik. Lalu Allah menyebutkan niscaya Allah akan luruskan amalanmu. Allah perbaiki amalanmu. Artinya, kalau kita bisa memperbaiki ucapan kita, Allah akan perbaiki amalan kita. Berarti itu menunjukkan, bahwa amalan kita itu tergantung lurus atau tidaknya lisan kita. Makanya kata Rasulullah dalam riwayat Tirmizi apa? Setiap anggota tubuh manusia setiap paginya tukafirul disan mewanti-wanti lidah. Apa kata anggota tubuh kita kepada lidah? Ittaqillaha fina. Hai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah terhadap kami. Ini istakomna istakomna wa ini wajajta wajajna. Kalau kamu lurus hai lisan, kami lurus. Dan kalau kamu bengkok kayak lisan, kamu pun, kami pun bengkok. Makanya lihat Pak, orang yang tidak bisa menjaga ucapannya, rata-rata amalannya pun gak bisa dijaga sama dia. Benar. Orang yang sehari-harinya suka gibah, suka namimah, suka aduh lisannya gak dijaga, biasanya dia tidak bisa menjaga sholatnya. Kalaupun dia sholat, biasanya sholatnya itu dimasuki sesuatu, entah ria, entah ujub. Ya, padahal ujub bisa membatalkan amal tidak, Pak? Bisa membatalkan amal. Ya. Makanya penting, akhi, kita sebelum kita berbicara itu mikir dulu kira-kira yang kita ucapkan ini manfaat apa enggak. Kira-kira yang kita ucapkan ini menimbulkan kemurkan Allah atau tidak gitu loh. Jangan sampai loh, jangan sampai kita masuk dalam hadis berikut yang saya akan bawakan. Nabi bersabda apa? Innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifan. Ini dalam riwayat Imam Ahmad, seorang hamba berbicara dengan kata-kata yang tidak disukai oleh Allah dan ia anggap remeh itu ucapan. Gara-gara ucapan itu kata Rasulullah, dia masuk ke neraka jahanam sejauh 70 tahun. Alhamdulillah. Terkadang kita mengucapkan kata-kata dalam rangka apa Pak? Bercanda. Kita anggap remeh. Ayo, bahasa Arabnya ngebalikin nasi apa? Malikin nasi. Itu kan ayat. Kok ayat buat jadi ketawaan gitu loh Pak? Ini namanya ngejek Pak. Sekarang kita anggap remeh. Tapi di sisi Allah itu besar, Pak. Berat, Pak. Jangan sampai. Makanya kita terkadang tidak sadar kita mengucapkan kata-kata yang ternyata gara-gara kata-kata itu Allah masukkan kita ke neraka jahanam. Gara-gara satu kata-kata. Iya. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Atau diam. Ya, memang diam itu emas, mas. Tapi diam terus juga nggak bagus. Apalagi kalau kita diam dari maksiat ini setan bisu. Ya, ngelihat istrinya keluyuran nggak pakai jilbab, diem aja. Ya, ini dayus ini suami yang nggak punya rasa cemburu. Kata Rasulullah SAW, tiga orang yang tidak masuk surga, yang ketiga dayus yaitu lelaki yang tidak punya kecemburuan ya ketika melihat istri dan keluarganya ha? melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kayak gitu. Ya, melihat anaknya berbuat maksiat diem seribu bahasa. Salah besar. Diemnya kita pada waktu itu bukan pada tempatnya. Ya. Maka ya akhi azakumullah terkadang diam emas, tapi terkadang diam busuk. Ya. Terkadang berbicara tidak baik, tapi ketika terkadang berbicara itu sesuatu yang luar biasa. Makanya terkadang ada seseorang mengucapkan kata-kata kata Rasulullah yang diridhai oleh Allah. Dengan kata-kata itu Allah masukkan ia dalam surga yang paling tinggi. Gara-gara kata-kata itu. Nah ini akhi azakumullah wa iyakum. Makanya ya ucapkan kebaikan. Walaupun itu hanya sebatas sedikit. Berapa banyak ucapan kebaikan yang sedikit tapi manfaatnya banyak Pak. Bapak tahu tidak Imam Ad-Dhahabi? Pernah dengar gak Imam Ad-Dhahabi? Imam Ad-Dhahabi ulama hadis terkemuka. Ulama jarah wa ta'dil yang sangat disegani di zamannya semua penuntut ilmu hadis pasti sangat butuh ilmunya Imam ad Badzhabi. Kenapa beliau jadi ulama dan beliau sangat cinta kepada ilmu hadis? Beliau bercerita, dulu waktu saya masih kecil, saya sedang bermain-main dengan teman-teman. Waktu itu kami sedang mencatat sesuatu. Lewatlah seorang ulama hadis. Lalu ulama ini berkata, Hai tulisan kamu itu mirip dengan tulisan ahli hadis. Kata Imam Ad-Dahabi, ucapan dia mengena di hatiku. Itu yang memotivasi saya untuk belajar hadis. Gara-gara ucapan itu Imam Adhabi belajar hadis jadi ulama besar. Gara-gara satu ucapan. Makanya kita jangan remehkan Pak. Kita ngomong memberikan motivasi kepada anak kita. Mungkin gara-gara satu ucapan tuh mengena di hati dia loh Pak. Sehingga Allah berikan manfaat yang sangat besar. Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari gara-gara apa? Ucapan gurunya Ishak bin Rohawi Waktu itu Imam Bukhari duduk di majelis gurunya Ishak bin Ruhuyah. Lalu Imam ya Ishak berkata, "Lau jama'tum kitaban fi sahihi sunnati Rasulillah SAW." Andaikan di antara kalian ada yang mengumpulkan satu buku khusus tentang hadis-hadis sahih. Kata Imam, Imam Bukhari, "Fawaku adarika fi qalbi." Ucapan beliau mengena sekali di hatiku. badatu ya jama' ya an aj'ajma ahaditha Rasulillah Aku pun memulailah ya mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi Sahih Bukhari yang kita baca sampai detik ini manfaatnya luar biasa. Makanya dari itulah ya akhi Rasulullah mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat ucapkan kebaikan atau diam. Kalau saya ragu Ustadz ini kira-kira baik apa enggak ya? Udah jangan diucapin kalau gitu. Ya, kalau ragu, pikirin dulu baik-baik. Makanya Pak, ya, Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita sebuah tips supaya kita ya berbicara baik apa itu? Kata beliau, kalau kita ingin berbicara, pikirkan dulu baik-baik. Kira-kira isi ucapan saya ini memberikan manfaat atau mudarat. Kalau kita yakin, wah ini insya Allah manfaat, silahkan. Dan kalau kamu yakin itu dosa, tinggalkan. Kalau kamu ragu, kata Imam Syafi'i, tinggalkan saja. nah ini hafal Islam. Karena terkadang kita kan suka ceplas-ceplos Pak kalau ngomong. Ya, ngomong ceplas, ngomong asal dan yang lainnya. Itu sangat tidak baik ya akhi ya, anzakumullah. Apalagi dalam masalah bercanda. Banyak di antara kita kalau sudah bercanda itu ya udah ceplas-ceplos. Kenapa? Yang kita pikirkan adalah lucunya tapi kita tidak berpikir ini kira-kira memberikan manfaat atau tidak. Ya. Kalau bercanda emang nggak boleh? Boleh. <coughs> Rasulullah bercanda nggak? Bercanda. Tapi apakah Rasulullah menghabiskan waktunya untuk bercanda? Enggak. Masa bercanda sekali-kali? Dan Rasulullah mengatakan jauhi banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu mematikan hati. Tapi Nabi bercanda? Bercanda. Tapi Nabi menganjurkan umatnya bercanda itu jangan dusta. Kadang kita nge-share cerita-cerita lucu, anekdot-anekdot, tapi nggak ada kenyataannya. Lucu sih, tapi kan nggak ada kenyataannya. Itu kan dusta. Nabi mengatakan apa? Wailun, celaka bagi orang yang berbicara dusta agar orang-orang tertawa. Celaka dan celaka. Bayangkan Nabi mendoakan tiga kali kecelakaan tuh Pak. Bukan sekali. Makanya kalau Anto mau nge-share ya cerita-cerita lucu, tanya dulu ini benar apa tidak? Fakta atau fiktif? Fiktif? Wah, kamu kena hadis ini. Kita harus nasihati teman-teman kita di grup ya. Kadang kan cuma wah lucu ketawa hahaha dah. Kalau udah ketawa pengen nge-share berbagi ketawa sama teman-teman tanpa juga berpikir ini gimana ini hukumnya dalam Islam kan gitu. Iya. Baiklah Bapak sekalian, saya cukupkan dulu dengan yang pertama dan insyaallah yang pembahasan hadis ini kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang di tahun depan insyaallah. Iya kan? <laughs> bulan depan dah tahun depan. Ada yang mau bertanya silahkan. Mohon bantuan Ustadz untuk mendoakan suami anak agar mendapatkan hidayah dan taufik hijrah ke manhaj ke sunnah ini. Suami anak terkena fitnah pemahaman takfir. Seringkali mengkafir-kafirkan dan menganggap dakwah ini dakwah campur aduk antara yang hak dan yang batil. Karena taat kepada pemerintah. <clears throat> ya sebetulnya akibat daripada lemahnya ilmu kuatnya syubhat sehingga mudah terkena penyakit syubhat tersebut. Ya, alhamdulillah dakwah kita Pak tidak pernah menyuruh menaati pemerintah dalam maksiat. Kalau kita menyuruh pun itu dalam perkara yang sifatnya tidak bertabrakan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Pernahkah ada ustadz-ustadz kita yang mengatakan taati pemimpin walaupun dalam maksiat? Tidak ada. Semua sepakat menaati pemimpin itu dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang tidak ya, bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bedanya adalah bagaimana mensikapi apakah pemimpin ini kafir atau belum. Ini kan masalah yang perlu kehati-hatian, jangan mudah. Apalagi kan masalah kafir mengkafirkan itu masalah besar, Pak. Ya, kata Imam Al-Qurtubi babu takfir babun khatir. Ya, bab masalah kafir mengkafirkan itu bab yang sangat berbahaya. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan tidak boleh ada yang masuk dalam masalah kafir mengkafirkan kecuali orang yang sudah ahli. Adapun yang bukan ahlinya nggak boleh berbicara. <clears throat> Ini ndak. Dia dia yang mengkafirkan itu hafal apa? Sahih Bukhari nggak pernah belajar, bahasa Arab nggak faham kok udah pinter kafir-kafirin kan gimana gitu loh Pak. Lalu memahami ayat bukan pada tempatnya kan bahaya sekali Pak. Al-Wazir bin Hubayro aja berkata apa? Salah ketika kita memaafkan itu lebih ringan daripada salah ketika kita mengkafirkan. Kalau kita tidak berani mengkafirkan karena hati-hati, Mungkin masih ada syubat dan yang lainnya. Kemudian salah di sisi Allah, Allah maafkan. Tapi kalau kita salah ketika kita mengkafirkan, kamu kafir, kemudian salah di sisi Allah, maka vonis kafir itu kembali kepada orang yang mengucup, mengucapkannya, kata Rasulullah SAW. Makanya akhi, masalah ini bukan masalah sepele, Pak. Mengeluarkan seorang muslim dari Islam itu bukan perkara yang sepele. Besar itu. Ya, itu yang selalu kita tekankan kepada ya ikhwah, jangan mudah mengkafirkan, jangan mudah mengkafirkan. Serahkan itu kepada para ulama, mereka yang berhak untuk ya mencap apakah seorang muslim ini sudah kafir apa belum. Ya. <clears throat> Karena kan pembahasan tentang apakah orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir secara mutlak atau tidak. Ini pembahasan yang sudah dirinci oleh para ulama sebetulnya, Pak. Iya. Bukan di sini tempatnya, mungkin di tempat yang lain insya Allah pada tempatnya kita akan bahas. Ustadz, batasan minimal ketinggian sutroh itu berapa ya Ustadz ya? HP boleh nggak jadi sutroh? Kalau HP-nya setinggi tangan antum boleh, Pak? <laughs> Pendapat yang paling kuat, sutroh itu Pak, paling pendek itu segini, sehasta. Berdasarkan red muslim, ya. Kata Rasulullah SAW, apabila idha sholla ahadukum ila sutratin kamu khoratir rahli, Apabila seseorang dari kalian sholat menghadap sutroh setinggi pelana unta, fainau yasturuhu karena itu itu akan menutupi dia dari orang yang lalu lalang di depannya. Sehingga atas dasar ini menunjukkan sutroh itu paling pendek setinggi pelana unta. Seginilah. Iya. <clears throat> Kalau pakai HP nggak cukup. Apalagi pakai garis, lebih nggak cukup lagi. Tapi kan ada hadisnya Ustaz. Al yahud khattan itu hadis doaif bahkan mungkar kata para ulama. Iya. Yeah. Bagaimana tinjauan syariat terhadap kemajuan teknologi seperti video, foto dalam tinjauan hukum Islam bila yang melaporkan atau kesaksiannya hanya satu orang, Ustadz? Tentunya foto atau video ini harus dikembalikan kepada ahlinya apakah ini buatan atau bukan. Karena bisa saja yang namanya foto atau video itu Pak rekayasa. Apalagi sekarang di zaman yang sangat canggih seperti ini. Kalau memang sudah dipastikan oleh para ahli-ahlinya ini bukan rekayasa. Ya, dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan dengan teknologi yang sangat canggih diketahui bahwa ini memang asli bukan rekayasa, itu bisa jadi barang bukti kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya. Minta penjelasan mengenai kebangkitan umat Islam di akhir zaman. Akhi, kata para ulama kebangkitan Islam di akhir zaman itu sebagian ulama berpendapat itu akan asalnya dari Syam dulu. Karena kata Rasulullah, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Apabila penduduk Syam telah rusak, tidak ada kebaikan lagi buat kalian. Sehingga sebagian orang mengatakan arti apabila penduduk Syam sudah benar, maka akan baiklah umat Islam. Barangkali Pak yang terjadi di, di Syam sana Pak, berupa peperangan dan yang lainnya. Barangkali itu ingin Allah supaya orang-orangnya jadi baik. Iya. Insya Allah. Karena kan Rasulullah mengabarkan kerajaan Islam terakhir di Syam. Kerajaan Islam terakhir di mana? Di Syam. Iya. Makanya kita lihat di Damaskus sekarang di Suriah kan dikuasai oleh orang Syiah. <clears throat> Dan mereka terus berusaha untuk menghancurkan sunnah bekerjasama dengan apa itu Soviet dan yang lainnya. Yakin kalau saya yakin gak bakalan berhasil mereka. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengabarkan bahwa kerajaan Islam terakhir di sanalah. Di Syam. Nabi bersabda satu satu nasalah satu ajnad. Nanti kalian akan terbagi menjadi tiga pasukan. Pasukan yang pertama di Syam. Pasukan yang kedua di Yaman. Dan pasukan yang ketiga di Irak. Kata Rasulullah, hendaklah kalian bergabung dengan yang di Syam. Jika tidak mau, silahkan bergabung dengan yang di Yaman. Tapi sekarang belum ada, belum terbagi tiga, belum. Ya. Dan jangan bergabung dengan yang di Irak. Ikhwata Islam, azakumullah wa Itu yang jelas masa depan insya Allah di tangan Islam. Cuman kan biasanya, biasanya <clears throat> Laut untuk menjadi bening itu harus ombak badai dulu, Pak. Ya tidak, Pak. Kerang itu, Pak, supaya cantik, bagus itu mutiaranya, dia harus menyiksa dulu bertahun-tahun. Baru jadi mutiara yang sangat cantik dan indah dan mahal harganya. Demikian pula, sudah sunatullah supaya umat Islam jaya, mungkin terkadang umat Islam harus tersakiti dulu, Pak. Di mana-mana disakiti supaya apa? supaya tumbuh keimanan mereka. Kokoh mereka ditempa dengan ujian-ujian. Sabar mereka menghadapi itu semuanya. Baru jadi imannya. Seperti halnya para sahabat digembleng. Ya di Mekah disiksa, di ini berbagai macam ujian, cobaan dilewati terus. Akan terlihat mana munafik, mana bukan, mana yang jujur, mana yang tidak. Akan setelah itu baru Islam akan jaya. Adapun dalam keadaan kaum muslimin sekarang korupsinya minta ampun, maksiatnya aduh, syiriknya amit. Gimana akan i, kuat kaum muslimin ya, akhirnya azakumullah. Makanya kejadian-kejadian yang menimpa di beberapa negara kaum muslimin disiksa, dibunuhi. Saya yakin itu semua akibat daripada dosa-dosa kaum muslimin juga. Semua musibah yang menimpa kaum muslimin akibat dosa-dosa mereka. Namun alhamdulillah kata Rasulullah umatku ini umat yang disayangi. Umati umatun marhumah, umatku umat yang disayangi oleh Allah. Laisa la azabun fil akhirah. Mereka tidak akan diadab di akhirat. Wa inama adabuha fid dunia. tapi adab mereka di dunia dengan dibunuh, dengan gempa bumi dan berbagai macam fitnah dan ujian kata Rasulullah. Mereka yang sudah terbunuh, Allah sudah sayangi mereka. Mereka sudah kembali dan Allah sayangi dan rahmati. Kita yang masih hidup yang mikir nih Pak. Kita akan wafat di atas apa kita bingung. Kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Memberikan hidayah kepada pemuda-pemuda kaum muslimin. Kaum muslimin secara umum. Terutama di negeri ini Pak. Ya, kita terus dakwahi kaum muslimin supaya kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kaum muslimin terus-menerus lalai begini, ya, akhirnya apa? Saya khawatir akan menimpa kita seperti yang menimpa seperti yang di Suriah, di Rohingya, di Burma. Bagi Allah mudah kok. Akibat dosa-dosa kita juga. Ya. Saya punya teman sudah menikah. Tapi selingkuh. Kok tahu sih kamu ya dia selingkuh dan sudah berzina di kosan tahu lagi di kosan ini masya Allah ini teman saya itu rekan kerja saya Ustadz dan saya lingkungan kerja saya sudah mengingatkan tapi beliau tidak berubah dan sekarang malah sering ke hotel apa yang harus saya lakukan kalau kita sudah menasehati nggak mau juga, ya udahlah, nggak usah jadiin jadi sebagai teman Anda. Iya. Cuekin kalau ketemu nggak usah dia kasih salam. Boleh dalam Islam boleh seperti itu. Dalam rangka memberikan peringatan kepada orang yang berbuat dosa. Udah cuekin aja. Iya. Karena teman seperti itu malah nantinya bermudarat buat kita kalau kita jadi akrab sama dia gimana? Tapi kalau memang ternyata kita lebih maslah terus menasihati, menasihati, menasihati, mengingatkan, silakan. Pada zaman Rasul, apakah ada Yahudi atau Nasrani yang membangun tempat ibadah mereka? Bagaimana hukum pemerintah yang memberi izin pembangunan gereja atau tempat ibadah non-Muslim? Akhi, ya, dalam Islam, masalah membangun gereja dan yang lain kalau pemerintah mengizinkan nggak masalah dalam Islam. Untuk keperluan ibadah mereka silahkan. ya. Asal jangan sampai seperti ini dibangun gereja di tempat yang di situ muslim semua. Yang beribadah di situ dari luar semua, sengaja untuk kristenisasi ini masih sengaja namanya apa? Ini kayak ginian ya nggak benar. Tapi kalau memang itu untuk keperluan mereka, mereka butuh kepada rumah ibadah ya silakan. Dan dalam Islam pun juga tidak boleh diganggu. Dalam perang saja Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada panglima perang apa? Jangan menghancurkan gereja atau tempat ibadah. Jangan menebang pohon. Jangan membunuh anak-anak dan para wanita. Itu dalam Islam, Pak. Dalam perang aja nggak boleh. Iya. Itulah luar biasanya Islam ya, akal Islam azakumullah ya. Ketika Islam menguasai Spanyol, ada tidak gereja yang dihancurkan oleh Islam? Tidak ada satupun juga. Gak ada satupun gereja yang dihancurkan oleh muslimin. Sejarah Islam bisa membuktikan, Pak. Ketika kaum muslimin menguasai Persia dan Romawi, ada nggak satu tempat ibadah yang dianjurkan kaum muslimin? Nggak ada. Ketika Yerusalem dikuasai oleh kaum muslimin, apakah kaum muslimin menghancurkan gereja di sana? Nggak. Nggak ada dalam sejarah Islam, Pak. Ya. Itu menunjukkan betapa Islam itu din yang sangat ya luar biasa toleransinya, Pak. Walaupun toleransi dalam Islam tetap pada batasan-batasannya. Dalam masalah akidah tidak ada istilah tawar-menawar. Iya. Oh, kamu harus toleransi ya. Jadi kamu harus pakaian seperti pakaian kami. Ngapain? Ya itu, pakai apa sih? Iya. Iya. Macam-macam lah gitu. Untuk memperlihatkan syiar mereka, oh, tidak boleh. Seorang muslim tidak boleh memakai pakaian-pakaian mereka. Yang itu khusus untuk mereka. Haram. Kalau Nabi bersabda man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Nah, boleh. Apa benar ada hadis yang mengatakan bahwa usia umat Islam sekitar 1,5 hari dalam perhitungan Allah atau sekitar 1500 tahun? Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril, kapan hari kiamat? Kata Rasulullah, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian mereka Jibril berkata, kalau begitu beritahu aku tanda-tandanya. Rasulullah saja ketika ditanya kapan hari kiamat, Rasulullah menjawab tidak tahu. Maka kalau ada orang berkata umat Islam itu 1500 tahun lebih tahu dari Rasul itu orang. Iya. Kewajiban kita Pak dalam masalah ini Serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Ya. Ada orang berkata, "Ya kita ini tinggal 60 tahun lagi," katanya. 1000 tahun 1500 nanti kiamat. Ya Allah ya Rabbi. Di zaman Imam ya Suyuti terdahulu ada yang memprediksi umat Islam ini hanya akan 1000 tahun saja. Ya, ternyata sekarang sudah 1000 435 hmm? belum kiamat juga. Makanya ya akhi, ya hal-hal seperti ini jangan kita suka mereka-reka. Masalah hari kiamat sesuatu yang hanya Allah tidak apa sembunyikan, tidak ada orang yang tahu. Allah berfirman wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Ya. Setelah menyimak paparan Ustadz mengenai maslahat dan mudarat bahwa benar anas selaku penuntut ilmu yang baru ikut kajian sunnah, Muslim ini hidup di dunia sebagai penjara, namun ini itu serba nggak boleh. Sungguh sangat mahal nilai surga itu. Padahal dari hadis sahih amalan paling besar yang dapat masuk surga hanya diperintah tidak dusta. Hah? Hadis yang mana ya? Bagaimana menyikapinya Ustadz? <clears throat> Padahal dari hadis soheh, amalan paling besar yang tidak yang dapat masuk surga hanya diperintahkan tidak berdusta. Bisa jadi makna tidak berdusta itu apa sih Pak? Artinya harus jujur. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah jujur dong dalam ucapan la ilaha illallahnya. Nanti kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, apa Pak konsekuensinya? Berarti dia mengamalkan semua konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha. Anda berkata, saya beriman kepada Allah. Jujur antum. Antum jujur enggak kalau antum beriman kepada Allah? Ya, saya jujur. Berarti antum harus melaksanakan konsekuensi iman. Tapi kalau antum berkata, saya beriman kepada Allah, tapi maaf ya, saya enggak mau menaati perintah Allah. Berarti nggak jujur antum. Ya enggak? Ya, masalahnya untuk merealisasikan jujur dan tidak dusta ini Pak, Masya Allah konsekuensinya berat loh Pak. Jadi kalau yang disebut jangan berdusta itu bukan hanya sebatas dalam ucapan. Jangan berdusta pun dalam sikap dan perbuatan. Jangan berdusta dalam sikap, dalam keimanan. Keimanan kita selama ini dusta apa enggak? Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut, Al Alif Lam Mim, ahsiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Walaqad fatanna min qablihim fala ya'lamanna alladziina sadaku wa la ya'lamanna al Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya. Makanya ya, akhi, ya, terkadang Allah ingin mengetahui kejujuran iman kita dengan ujian. Ujian demi ujian. Ujian dengan apa? Ujian itu dengan perintah. Ujian dengan larangan. Ujian dengan kekayaan. Ujian dengan kemiskinan. Ujian dengan sakit. Semua itu ujian. Untuk Allah melihat kamu jujur nggak dalam keimanan kamu. Ya. Nah ini akal Islam azakumullah wa yakum. Saya seorang ikhwan pengajar di lembaga bimbingan belajar. Bolehkah saya meninggalkan kelas untuk sholat berjamaah di masjid di awal waktu? Akibatnya jam mengajar yang tadinya sekian menit terpotong untuk sholat, misal jam yang diwajibkan pukul jam 18.30 sampai jam 19 sampai jam 19.30. Anak sholat isya pada rentang jam tersebut sehingga jam wajib tadinya satu jam terpotong 15 menit. Nggak boleh mas. <coughs> Karena masalahnya kalau antum keluar jam 19.30 pun masih di awal waktu. Jadi saya nggak bisa sholat berjamaah dong. Antum kan bisa sholat berjamaah dengan teman-teman antum. Dengan murid-murid antum. Salat berjamaah kan nggak harus ya dengan yang ada di masjid. Antum salat berjamaah dengan yang ada di kelas pun juga cukup kok. Makanya Imam Ahmad pernah ya sedang kajian di apa di di rumahnya terdengarlah adzan dari masjid. Kemudian salah seorang berkata, "Ayo kita pergi ke masjid untuk salat berjamaah." Kata Imam Ahmad apa? Ini pun jamaah sama. Iya. Artinya kalau kita mengadakan sholat berjamaah bersama teman-teman kita di kelas karena memang peraturannya 19.30 selesai. Dari 18.30 sampai 19.30 satu jam gitu kan. Sementara jam 7 sudah adan. Maka antum nggak boleh keluar. Laksanakan amanah sudah yang dibebankan. 19.30 keluar, baru antum sholat berjamaah bersama murid-murid antum sama guru-guru yang ada. Selesai. Ya. <clears throat> Bagaimana sikap istri melihat suami menginap di sebuah hotel bersama istri orang? La ilaha illallah. Dan telah diketahui benar menginap beberapa hari di sana tetapi istri tidak berani menegur. Pertanyaannya, istri kok tahu aja suaminya ke sono? Dari mana? punya informan atau gimana. ya. Kalau memang ternyata ada orang yang menginfokan, tuh saya ngelihat suami kamu. Benar nggak itu informannya? Bisa dipercaya nggak? Buktinya apa? Bisa saja dia salah lihat. Bukan suaminya. Ya kan? Bisa jadi. Maka jangan mudah. Jangan mudah apa? Percaya dulu. Yang harus dilihat informennya jangan-jangan informan yang bermasalah ini. Ya, mau aja dijadiin kambing hitam. Ya. Maka dari itu, seorang istri yang harus dilakukan adalah periksa informasinya benar apa enggak. informennya siapa? Buktinya mana? Ini zaman fitnah loh, Mbak. Jangan mudah kita terkena apa? fitnah. Apalagi kalau ibu tahu atau mbak tahu suami mbak ini rajin sholatnya, orangnya soleh, ya suka sholat tahajud misalnya, suka sholat puasa, suka, suka, suka puasa, ya udah. Ya, kita harus melihat ini orang soleh insya Allah. Adapun ada orang-orang yang ngomongnya macam-macam, tak dulu kita lihat dulu. Ya, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi dan yang lainnya. Bagaimana hukumnya jika anak mencuri anak yang belum balik, Ustaz? Anak yang belum balik dalam Islam itu belum dibebani oleh syariat. Ya, Maka dari itulah anak seperti ini hanya sebatas diberikan pelajaran saja oleh qadhi. Pelajaran apa yang ter, yang setimpal ya qadhi lah yang menentukan. Ya. Tapi saya kira cukup sampai di sini Bapak sekalian. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.